Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa haula wa quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat ghoriba dan kita sekarang memasuki nomor yang ke-13 di mana kita akan membahas tentang tiga lafaz yang sebagian ulama menyebutnya dengan mad Tetapi sebenarnya kalau kita sudah mengetahui tentang mad lazim, maka sudah cukup. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ada tiga lafaz. Yang pertama lafaz az-zakarain yang ada dalam surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian lafaz al-ana yang ada di surat Yunus ayat 51 dan 59. Kemudian lafaz Allahu yang ada dalam surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Tiga lafaz ini boleh dibaca dengan dua cara. Yang pertama dengan membaca enam harokat. Boleh kita membacanya dengan enam harokat dan ini mad lazim kita baca dengan الذكرين الآن ya jadi dengan mad lazim atau dengan cara yang kedua ini dengan tashil. Tashil adalah membaca hamzah yang pertama dengan jelas sedangkan yang kedua dibaca samar antara hamzah dan alif. Sebagaimana kita membaca lafaz a'jami. Jadi boleh dibaca dengan az-zakaroin az-zakaroin al-ana Allahu ya. Jadi dua cara ini diperbolehkan ketika kita membaca tiga lafaz tersebut. Berikut yang terakhir di nomor yang ke-14. Ini surat Asy-Syu'ara ayat ke-63 lafaz firq. Ini sudah kita bahas pada pelajaran hukum ra yang boleh dibaca tebal atau tipis ketika membaca lafadz firq ini dengan wasol tetapi ketika wakof maka ro dibaca tebal ya boleh dibaca tebal maksudnya dan boleh dibaca dengan eh, rom ya ketika wakof dibaca tebal. Jadi firqo ro-nya dibaca tebal dan boleh dibaca tebal atau tipis ketika dengan membaca rom rom itu adalah membaca harokat kasro tidak sempurna. Sebagian ulama menyebutkan dengan sepertiga harokat. Jadi virki fil, firki, ya itu kof yang dibaca dengan ki gitu ya e, dan boleh dengan dibaca roknya tebal atau dengan tipis dan ini sekali lagi sudah kita bahas dalam pelajaran roh tafkhim dan tarkik di bagian yang ketiga di kelas tajwid sebelum kelas pendalaman ya. Jadi kalau antum mau lihat bisa dilihat di halaman yang ke-77 di murojaah kembali. Wallahu a'lam bisawab ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.